Alhamdulillah kita sekarang membaca prinsip yang keenam dan ini adalah prinsip yang terakhir di antara prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam risalah ini yakni sittat usulin mufidatin muhimmah <clears throat> Dalam prinsip yang telah lalu kita sebutkan tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang al-auliya. Membedakan antara aulia Allah dengan aulia syaitan dan sebelumnya adalah prinsip mengenal siapa itu ulama dan siapa yang menyerupai ulama dan prinsip yang sebelumnya yakni mengenal yakni wajibnya untuk istimewa di atas Alkitab wa Sunnah di atas pemahaman salaful ummah Dan prinsip yang awal yang pertama yakni tauhid. Jadi kita ulangi prinsip yang pertama yang telah kita pelajari adalah penjelasan tentang tauhid dan kebalikan dari tauhid yaitu asyirku billah. Prinsip yang kedua yakni wajibnya untuk istimewa bersatu di atas Alkitab wa Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Prinsip yang ketiga adalah penyempurna dari istimewa tersebut adalah asam wa ta'ah. Mendengar dan taat kepada al amr. Prinsip yang keempat adalah membedakan siapakah itu ulama dan siapakah orang-orang yang menyerupai ulama hanya mengaku saja akan tapi hakikatnya bukan ulama prinsip yang kelima yakni penjelasan tentang aulia Allah dan prinsip yang keenam nah ini yang insya Allah ta'ala akan kita sampaikan yakni rabbi syubah allati wada'a syaitan bitarkil qur'ani wa sunnah membantah syubahat yang diletakkan oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah yakni membantah tentang taklid yang mana taklid ini adalah kebanyakan dari amalan kaum muslimin ittiba'u man laisa bihujjah bila hujjah itu makna dari taklid ittiba' yaitu mengikuti man laisa bihujjah orang yang bukan hujjah siapa itu hujjah yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga man laisa bihujjah orang yang bukan hujjah yakni siapa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hujjah dan padanya hujjah dari Alkitab dan Sunnah. Itu adalah taklim. Adapun mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi dengan hujjah Alkitab dan Sunnah ini bukan taklim. Ini namanya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Nanyakan kepada ahli zikir, kepada ulama terhadap apa-apa yang kita, kita tidak mengilmuinya. رد الشبهة التي وضع الشيطان في في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pendapat-pendapat yaitu taklid terhadap pendapat-pendapat dan hawa nafsu hawa nafsu yang berbeda-beda yang berpecah belah dan berbeda-beda hawa nafsu tersebut. Ikhwanillah rahimakumullah jami'an raddu syubhat membantah syubhat yang mana ahlul batil menyampaikan prinsip ini yaitu untuk mengikuti pendapat-pendapat dan meninggalkan Alkitab dan Sunnah dengan cara syubhat dengan cara yang samar mereka sampaikan kepada manusia kepada kaum muslimin dengan rancuan-rancuan sehingga seakan-akan itu hak seakan-akan taklid itu benar. Adapun mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu salah. Yang harus adalah taklid. Nah, seakan-akan ini benar prinsip tersebut. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi pada kaum muslimin. Agama mereka tidak dibangun di atas Alkitab dan Sunnah, akan tapi dibangun di atas taklid terhadap pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang bermacam-macam modelnya. Nah, ikhwan billah rahimakumullah jami'an. Dikatakan syubhah dikarenakan pelaku yang menyebarkan syubhat itu mereka yastabih biha bilifsil haqqi bil batil karena mereka menyamarkan menyamarkan dengan syubhat tersebut mereka menyamarkan dengan suatu atau sedikit kebenaran. Ya kebatilan itu disamarkan dengan kebenaran sehingga seakan-akan itu hak dan kebenaran itu disamarkan dengan kebatilan seakan-akan yang sunnah itu adalah batil Seakan-akan tauhid itu adalah syirik. Seakan-akan ittiba'ur rasul itu adalah kesesatan. Ya. Menyamarkan kebenaran tersebut dengan atau menyamarkan kebenaran itu seakan-akan dia adalah batin. Ini yang terjadi. Qalbul haqa'iq membalik fakta dan realita sehingga barakallahu fikum ahlul haq tidak lepas dari orang-orang yang memusuhinya. Karena apa? Karena kebenaran itu telah disamarkan. Dan kebatilan itu telah disamarkan seakan-akan benar. Sehingga ahlul haq itu mempunyai banyak lawan banyak yang memusuhinya. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Raddu syubah allati wada'aha syaitan. Membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan, yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisih syaitan. Untuk meninggalkan syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani Adamah alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin fa'buduni hadza siratun mustaqim kata Allah Subhanahu wa taala alam ahad bukankah telah aku katakan kepada kalian wahai bani Adam Allah ta'budu syaitan jangan kalian menyembah syaitan apa makna menyembah syaitan makna menyembah syaitan yaitu ta'atuhu mentaati syaitan. Apabila menentaati syaitan dalam hal kesyirikan, maka ini adalah kekafiran. Kalau mentaati syaitan dalam hal bid'ah, maka ini adalah fasik, membuat orangnya menjadi fasik. Apabila bid'ahnya itu sampai mengkafirkan, maka ini akan mengkafirkan. Kalau bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan, maka ini adalah suatu kefasikan. Mengikuti atau mengibadahi syaitan yaitu dengan mentaatinya, dengan mengikuti petunjuk syaitan tersebut. <clears throat> Raddu syubah allati wadu'aha asy-syaitan. Syaitan yakni iblis dan juga para pendukung-pendukungnya iblis dan para pendukung-pendukungnya baik itu dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia yakni ahlul balal yang menyerukan kepada penyimpangan raddu syubhah allati wada'a syaitan jadi mereka-mereka ahlul batil menyampaikan kebatilannya itu dengan syubhat ya dengan syubhat karena apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah karena al-batil al-makhd marfud karena kebatilan yang murni kalau disampaikan batil saja murni lainnya akan ditolak ditolak jelas-jelas akan ditolak. Kalau misalnya menyampaikan langsung kefajiran tersebut, ya, maka akan ditolak. Akan tapi disampaikan batil itu dengan disamarkan dengan sedikit ayat, dengan sedikit hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya langsung mengatakan tidak apa-apa tidak sholat, kalau sudah sampai pada derajat al yakin, tidak apa-apa tidak sholat, meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Kalau langsung seperti itu ya ditolak, nggak bisa. Semua kaum muslimin yang mempunyai fitrah yang bersih akan menolak tidak setuju akan tapi disampaikan dengan syubhat-syubhat dengan ayat dengan hadis ya yang mana ayat itu adalah hak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hak ketika kebatilan itu dicampur atau diberi sampul dengan kebenaran maka akan mudah diterima dan mudah untuk diamalkan oleh manusia sehingga kita melihat bagaimana kebatilan itu luar biasa menyebar begitu pesat kebatilan itu banyak diikuti kenapa? karena disampaikan dengan cara syubhat disamarkan kebatilan tersebut dengan sampul al-haq disampul dengan ayat dan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa diterima sehingga barakallahu fikum kata sebagian dari ulama salaf lau annal mubtadi'ah yuzhiru kullama indahu badi'a bi bid'in lama qabila ahadun bid'atahu innama Ya raju yatadarraju tadarrujan kalau seandainya seorang mubtadi' dia menampakkan seluruh apa yang dia yakini seluruh apa yang dia ketahui yang dia amalkan dia sampaikan semuanya bid'ahnya langsung ditampakkan pada awal pembicaraan dan niscaya tidak akan diterima oleh manusia. Walakin akan tetapi mereka itu ya yatatarraju tatarrujan melakukan tahapan-tahapan sehingga inti dari kebatilannya itu bisa diterima. Saya kita melihat bagaimana orang-orang filsafat ketika mengingkari mengingkari akan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Apakah langsung Apakah langsung Subhanya diterima, disampaikan tidak? Akan tetapi dengan bertahap sehingga pada akhirnya yakni apa? mengingkari hakikat ketuhanan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Ini paham apa? Faham Jahmiyah Faham Jahmiyah itu Mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala Mengingkari wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang diyakini oleh orang-orang filsafat Lah dari mana mereka meyakini akan hal itu yaitu dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir Allah taala itu tidaklah ada sesuatu pun yang menyamainya. Sehingga barakallahu fikum laisa kamitsli syai'un tidak ada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sehingga Jahmiyah barang siapa yang memberikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala Berarti sama saja menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk Kalau subhan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mempunyai sifat Baik itu sifat zat atau sifatul fi'l Sifat zatiyah ataupun sifat fi'liyah Lalu di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu apa wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat zatiyah Tidak punya sifat fi'liyah Lalu kemudian di mana Allah Subhanahu wa taala? Berarti Allah Subhanahu wa taala hanyalah sebutan, hanyalah nama yang disebut-sebut, yang dipuji-puji. Akan tapi hakannya, hakikatnya tidak ada. Nah, ini adalah kekufuran dan para ulama sepakat bahwa Jahmiyah itu kufar karena keyakinan mereka itu mengatakan kepada pengingkaran akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah kita kembali kepada permasalahan yaitu syubhat yang mana ahlul batil mereka menyampaikan batilnya itu tidak langsung akan tapi dengan bertahap ya menyela-nyelainya dengan al-adillah dari Al-Quran dan Sunnah akan tapi yang telah mereka tahrif pemahamannya yang pemahamannya sudah direkayasa dan sudah di uh, eh, yang sudah diselewengkan maknanya. Kemudian apa syubhat tersebut? kil Quran wa sunnah syubhat untuk meninggalkan Al-Quran dan sunnah dan mengikuti taklid terhadap al-ara wal ahwa mengikuti atau taklid terhadap pendapat-pendapat dan hawa nafsu hawa nafsu al mutafarriqah yang bermacam-macam al-mukhtalifah dan yang berbeda-beda. Wahia an al quran wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahidu al-mutlaq. Lah, kita masuk syubhatnya. Bagaimana mereka menjauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah dan memerintahkan pada taklid bahwa Al-Quran dan Sunnah itu <clears throat> tidaklah bisa mengetahuinya tidaklah bisa memahaminya kecuali seorang mustahid secara mutlak secara mutlak bukan muqayyad bukan mustahid yang terbatas tapi mustahid yang mutlak yang tidak terbatas mustahid yang memang benar-benar mustahid secara mutlak. Alhamdulillah, rahimakumullah jami'an. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah yang berdakwah kepada tauhid dan larang dari asyirk, dakwakan kepada sunnah dan larang dengan sunnah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Rasail dengan risalah-risalah yang beliau tulis tersebut beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di dalam muhadarah atau dalam pelajaran-pelajaran beliau menyampaikan adillah dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian apa kata ahli batin? Mereka mengatakan, apakah engkau seorang mustahid mutlak? Apakah engkau wahai Muhammad bin Abdul Wahab seorang mustahil mutlak sehingga engkau mengambil dalil semau kamu dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa maksudnya? Ya ini untuk tanfirun nas membuat manusia itu lari dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, lari dari Syekh Rahimahullah. Yang mana apabila manusia tahu kalau asyik ini bukan seorang mustahil mutlak. Lalu kemudian mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Rasul dari Sunnah Rasulullah SAW, maka manusia akan menolaknya. Kenapa? Padahal engkau wahai bukan seorang mustahil mutlak tapi kok mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya untuk membuat manusia lari dari dakwah beliau yang mana dakwah beliau adalah dakwah tauhid, dakwah إلى سنة تعود بدا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمجتهد المطلق المجتهد هو الموصوف بكذا وكذا awsafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar. Dan mustahid mutlak itu adalah al-mausuf yang disifati bi kada wa kada, yang disifati dengan demikian dan demikian dan demikian. Kata Syekh rahimahullah taala, awsafan dengan banyak sifat-sifat yang bisa jadi sifat-sifat tersebut tidak didapati pada diri Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Syarat musnad mutlak itu sangat berat. Sangat berat sih. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kata Syekh rahimahullah taala yang mana sifat-sifat tersebut ya bisa jadi tidak didapati pada diri Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma apalagi pada orang-orang selain beliau radhiyallahu anhu ya maka lebih-lebih selain beliau keduanya radhiyallahu anhu sehingga ikhwan fillah rahimakumullah jami'an mereka menyebutkan syarat-syarat tersebut harus seorang yang alim yang menguasai lughatul arabiyah dan semua cabangnya harus menguasai Lugatul Arabiyah dan semua cabangnya yang cabangnya itu ada 12 harus menguasai nahwu sampai mendetail sorofnya mendetail juga kemudian ilmu balaghahnya kemudian ilmu badi' ilmu bayan ilmu ma'ani dan sekian 12 cabang Lugatul Arabiyah harus dikuasai semua Siapa yang bisa menguasai 12 cabang dari Lugatul Arabia? Orang Arab pun belum tentu bisa. Walaupun asli. Belum tentu bisa menguasai semua 12 cabang tersebut. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an dan juga harus mengetahui, harus menguasai fikih dan juga usul fikihnya harus menguasai semua cabang-cabang fikih dan juga usul-usulnya dan harus mengenal harus menguasai ilmu kalam dan sebagainya harus menguasai semua bidang-bidang ilmu baik itu ilmu tarikh ilmu fikih ilmu adab dan sebagainya dari bidang-bidang ilmu semua harus dikuasai. Nah, kayak seperti kalau syaratnya begitu, siapa yang bisa beristihad? Siapa yang bisa sampai pada derajat istihad tersebut? Yang mana para ulama, para ulama hampir-hampir tidak ada yang bisa menguasai semuanya. Akan tapi mereka menonjol dalam satu bidang, mumpuni dalam beberapa bidang saja, tidak bisa menguasai semuanya. Sehingga ada ulama tarikh, ada ulama sejarah yang mumpuni dalam hal sejarah. Ada ulama lughah. Ada ulama hadis. Ada ulama usul usul fikih. Ada ulama, ada al-fuqaha, yaitu yang fakih, yang membidangi dalam permasalahan fikih. Dikelompokkan sendiri-sendiri. Menurut keahliannya sendiri-sendiri. Siapa yang bisa menjadi ulama ahli lughah, kemudian juga selain itu juga ahli tarikh, sampai mendetail kemudian juga ahli eh, ahli usul kemudian juga dia ahli akidah dan ahli yang tidak ada seperti itu hampir-hampir bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad Ta'ala yang mana sifat-sifat tersebut hampir-hampir tidak ditemui pada diri Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah sehingga ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Seorang mustahid seseorang yang mempunyai ilmu Lugatul arabiyah walaupun tidak sampai mendetail yang mempunyai ilmu usul walaupun tidak sampai mendetail mempunyai ilmu fikih mempunyai ilmu sejarah mempunyai ilmu-ilmu ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kemampuan untuk mengambil istinbat hukum dari Al-Qur'an dan sunnah walaupun dia tidak ahli dalam semua bidangnya kalau Allah taala memberikan kepada dia kemampuan untuk mengambil istinbat kesimpulan hukum dari Al-Qur'an dan sunnah maka boleh bagi dia untuk beristihad kita harus seorang mustahid yang mutlak. Yang mana tujuan mereka adalah memalingkan manusia dari Alkitab dan Sunnah dan menggiring mereka untuk taklid kepada orang-orang terdahulu taklid terhadap al-aba al ajdad dan meninggalkan al-ittiba terhadap Allah, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam padahal para ulama ahli sunnah wal jamaah mereka semuanya sepakat untuk mengambil Alkitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wattiba'il ara wal ahwa al mutafarriqa al mukhtalifah mengikuti atau taklid terhadap pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang bermacam-macam dan yang berbeda-beda Nah, kepada siapa kita akan ngikut kalau misalnya agama ini dengan taklid, dengan kepada siapa kita akan taklid. Padahal pendapat itu beda-beda. Hawa nafsu itu juga berbeda-beda. Hawa nafsunya Jahmiyah tidak sama dengan hawa nafsunya Asy'ariyah. Karena Jahmiyah mengingkari semua sifat dan Asyariah mereka menetapkan tujuh sifat atau tiga belas sifat atau dua puluh sifat. Berbeda hawa nafsunya Qadariyah dengan Jabriyah. Yang satunya mengingkari takdir, yang yang Jabriyah menetapkan takdir tapi hulu sampai-sampai meniadakan kehendak bagi manusia. Manusia tidak mempunyai kehendak sama sekali. Semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa cari dan gitu. Berbeda hawa nafsunya khawarij dengan murjiah. Kalau khawarij mengkafirkan ahlul kabair. Kalau orang-orang murjiah ahlul kabair selama di hatinya meyakini la ilaha illallah mukmin sempurna imannya. Sehingga dikatakan oleh al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, bi ayyi aqlin naqis?" Dengan akalnya siapa kita menimbang, mengukur yang menjadi tolak ukur itu akalnya siapa? mana hawa nafsu dan juga pemikiran itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi, hawa nafsu yang bermacam-macam, pemikiran yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, apa yang wajib? yakni ittiba'ul kita was sunnah wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik itu dalam hal politik, baik itu dalam hal akidah, baik itu dalam hal muamalah, dikembalikan perkaranya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya kalau tidak kita kembalikan perkaranya terhadap Alkitab wa Sunnah maka yang terjadi adalah al-ikhtilaf al-furqah yang terjadi adalah perpecahan dan perselisihan nah karena itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." kalau kalaulah kalau kalaulah sesuatu itu bukan dari ya bukan kalau seandainya Al-Qur'an itu bukan dari kalau kana min indi ghairillah kalaulah bukan dari selain Allah Subhanahu wa taala maka kalian akan mendapati di dalamnya perbedaan yang banyak yakni apa sesuatu yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala yaitu bukan dari Alkitab wa Sunnah yaitu bid'ah maka akan terjadi padanya perbedaan yang banyak akan tadi apabila sesuatu itu berasal dari Allah Taala dari Al-Quran dan Sunnah yang adalah yang ada adalah al-istimah yang ada adalah persatuan yang adalah yang ada adalah al-istimah oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah dikatakan al jamaah. Kenapa? Karena mereka beristima bersatu. Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah mereka mengikuti sunnah wal jamaah dan mereka bersatu beristima di atas sunnah tersebut. Yang mana yang menjadikan kita berpecah belah, yang menjadikan kita berbeda-beda adalah bid'ah adalah kebidahan. Syekh Khalid Hafizahullah mempunyai kitab yakni tahdir semua ulama sepakat untuk mentahdir ahli bid'ah untuk mem memperingatkan ahli bid'ah ini adalah sunnah ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh para ulama. Ketika seseorang mengingkari hal ini, maka dia telah melakukan ajaran yang baru. Bermajelis dengan ahlus bid'ah, bermudah-mudahan menyampaikan muhadharah dengan ahlul bid'ah dan sebagainya, tidak mentahdir ahlul bid'ah, maka yang terjadi apa? Perpecahan sehingga kita bukan mereka dan mereka bukan kita. Karena dengan sebab talawunnya, dengan sebab muka dua, berubah-berubah. Kalau dengan ahli sunnah seakan-akan dia ahli sunnah. Kalau dengan mereka seakan-akan bagian dari mereka. Nah, maka dengan demikian barakallahu fikum karena menyepelekan prinsip ahlu sunnah wal jamaah maka terpleset terpelanting terjatuh tergelincir dalam kesalahan yang fatal ya sebagaimana yang kita lihat ya kita lihat masya Allah kita lihat uh, hadir menyampaikan muhadharah bersama seseorang yang dia itu menjadi penyiar di Radio Roja. Duduk bersama dia, kemudian menyampaikan muhadharah, duduk bersama dia. Mana prinsip ahli sunnah wal jamaah yaitu al-hajar ala ahli bid'ah. hajar al bid'ah. Yang mana ini adalah kesepakatan ijma ulama. Maka barakallahu fikum dengan sebab menyelisihi atau melanggar prinsip ahli sunnah wal jamaah maka seseorang akan tergelincir dalam kesalahan. Ikhwanifillah rahimakumullah jami'an Kita kembali kepada permasalahan Fa'in lam yakunil insanu kadhalika Falyu'rid anha fardun hakman hatman la syakka wa la iskala fihi. Apabila sese apabila seseorang bukanlah termasuk demikian, yakni bukan bukan seorang mustahid yang mutlak. Fal yu'rid anha adalah dia berpaling darinya. Ya berpaling dari Alkitab dan Sunnah fardun hakman. Ini adalah suatu kewajiban yang harus la syakka, tidak ada keraguan, wala iskala fihi dan tidak ada iskal padanya. Kalau bukan seorang mustahil mutlak, jangan mengambil hukum sendiri dari Alkitab atau Sunnah. Ini adalah suatu kewajiban yang harus tidak ada keraguan dan tidak ada iskal padanya. Apa yang wajib? Taklid mengikut membebek pada masyayikh, pada asadidah Tidak boleh mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga waman talabal huda minhuma barang siapa yang mencari petunjuk dari Alkitab dan Sunnah padahal dia bukanlah seorang mustahid yang mutlak fahuwa imma zindikun maka dia adalah bisa jadi seorang zindik atau majnun atau majnun ya bisa jadi dia adalah seorang zindik zindik itu berarti ini adalah takfir kalau mengatakan fulan zindik maknanya adalah takfir karena zindik itu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran sehingga Ahlul Batil mereka mentakfir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah mentakfir beliau ya karena bukan seorang mustahil mutlak kok ngambil dari Al-Quran dan Sunnah belum waktunya belum saatnya belum pantas harus orang yang mustahil mutlak dan maka dengan itu beliau orang rahimahullah takfirkan zindir atau majnun atau orang yang yang gila Ya, yang mana itu semuanya ikhwan fillah rahimakumullah jami'an itu semuanya untuk menjauhkan manusia dari dakwah al-haq. Lisu'ubati fahmihima. Kenapa harus berpaling dari Alkitab dan Sunnah dan taklid? Lisu'ubati fahmihima. Dikarenakan sulitnya memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena sulit harus orang yang mustahid yang mutlak. Apakah benar Al-Quran itu sulit untuk dipahami? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an. Walaqad quran al-Dzikri, fahal min mudzakir. Dan sungguh-sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk dijadikan peringatan fahal min mudzakir apakah ada yang mau ingat Al-Quran ini telah dimudahkan oleh Allah SWT kata mereka sulit harus seorang yang mujtahid mutlak Allah mustahil dan juga dalam ayat yang lainnya wa ja'alahu Allahu bilisanin arabiyyin mubin dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an itu dengan lughatul Arabiyah yang jelas, yang jelas yang bisa di, dipahami. <clears throat> Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu barakallahu fikum. Tidak ada taklid, yang ada adalah Itiba terhadap Alkitab dan Sunnah. Karena apa? Karena al-haq itu la yu'rafu birjal. Al-haq itu tidaklah dikenali pada orang-orang. Kalau kebenaran itu dikenali dengan dikenali pada orang-orangnya, nah berarti orang itu maksum, berarti tidak bisa dia itu salah, benar terus. Akan tapi apa? Ar-rijal yu'rafu bil haq. Manusia, orang-orang itu dikenali dengan kebenaran, yaitu dia bisa dikenal apabila dia mengikuti kebenaran. Ya, dia diikuti apabila dia berpegang dengan kebenaran. Sehingga barakallahu fikum jangan taklid kepada saya. Jangan taklid kepada asatidah Jangan taklid terhadap ulama Siapapun orangnya Sampai pada derajat apapun ilmunya Dia bukan Nabi Dia bukan Rasul Yang maksum hanyalah Para ambia, Para Rasul ya. Maka selain mereka tidak ada yang maksum Sehingga apabila mereka berpegang dengan hak Dengan Alkitab Sunnah Dengan pemahaman salaful ummah maka diikuti apabila telah meleset menyimpang meninggalkan maka tidak diikuti karena kebenaran itu bukan dilihat pada orangnya kan tapi dilihat pada kebenaran yang dia amalkan Fasubhanallah wa bihamd wa bihamdihi kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadran khalqan wa amran في رد هذه الشبه الملعونة من وجوه شتى من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون Insya Allah Ta'ala kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Wafakallahu jami' lima fi warda walhamdulillahi rabbil alamin.